السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد wonten ngersanipun para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai lan sedaya pejuang agami wonten ing daerah Karanganyar menika khususipun wabil khusus panjenenganipun Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman as Atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa syarrafallahu qadrah wa adamallahu izzah wa nafa'ana Allah bihi fid daraini amin Allahumma amin Ingkang kula mulyakaken sedaya pejabat-pejabat negari khususipun saking TNI Polri maupun sipil Bok menawi rawuh utawi menawi badhe rawuh panjenenganipun Bapak Bupati Karanganyar lan sedaya unsur Muspida Karanganyar lan sedaya ma'asyiral muslimin wal muslimat pecinta solawat Alhamdulillah wonten sebelah kanan kula dereng kula sebat ingkang kula mulyakaken Ibu Kapolres Karanganyar ingkang mugi-mugi mawon sarang-sarang kita sedaya pikantuk kesejahteraan pikantuk keamanan kenyamanan khususipun wekdal kita teng donya ngantos dumuginipun akhirat Allahumma kula dongaaken sing amine banter utange lunas Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken didawuhaken oleh Imam Abdul Qasim At-Taimi wonten teng kitab At-Targhib ugi dipun nukil dening Al-Imam Yusuf An-Nabhani wonten teng Sa'adatud Daraini fis salawati ala Sayyidil Kaunain dipun dawuhaken dawuh saking Al-Imam Ali Zainal Abidin Sangking Sayyidina Husain, sangking Sayyidina Ali, sangking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih min alamati ahli sunnah kasratu salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilih alamat tipun akidah ahlu sunnah wal jamaah bilih alamatipun menawi wonten tiang nyepeng akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah orang itu remen ngatah-ngatahaken solawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kita berbangga hati melalui payung Ahbabul Mustafa kita diarahkan oleh guru kita sekalian Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga benar-benar kita ini adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah di mana Rasulullah menyampaikan bahwa ingkang benjing bakal selamat inggih punika tiang-tiang ingkang tamasuk di ahli sunnah wal jamaah di mana Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi Allahumma sholli ala Muhammad Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken, tentunipun ingkang panjenengan mi, pengin mireng nasihatipun guru kita Al Habib Syekh. Tapi tulung kula tak nderek. Beliau niki nembe istirahat, keranten solawat semonten katahe. Muga-muga ibu-ibu, bapak-bapak ikhlas nggih. Nggih, pun sing ikhlas otomatis utangnya lunase cepet. Otomatis wis ora amin-amin. Nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken. Kula badhe akan pinten-pinten hal ingkang kula tampi saking Doro Habib Syekh wekdal naos malam kemis wonten majelisipun. Inggih intisari dari kitab Suluk Al-Asasiyah. Namung saderengipun kula badhe ngaturaken mukadimah kenging napa kula ngaturaken natijah rangkuman yang wonten teng kitab suluk al asasiyah ngeten ibu-ibu bapak-bapak kita umat Islam yang khususnya ada di Solo Raya ini engkang khusus meleh remen solawat kados mekaten niki diakoni no mboten kita niki terancam oleh dua musuh besar atau mungkin bisa dikatakan dua godaan besar yang kalau kita tidak sadari nyuwun pangapunten mawon mungkin banyak hal yang akan terjadi kenegatifan ing dalam kita nyepeng ahlu sunnah kalau wau. Sing sepindah inggih punika praktek-praktek Islam ingkang bersifat ifrat kebablasan Sing nomor kalih ingkang bersifat tafrid. Tafrid niku bahasane kemunduran. Sing siji kemajon, sing kiwa kemunduran. Sing kemajon sing pripun, Pak? Kila lihat nyuwun ngapunten jenengan sumerep teng TV, ibu-ibu, bapak-bapak nyuwun ngapunten jujur mawon. jungge niki gadah TV, betul? Masalahnya kalau kuwatos naik benten kalih kota pelesungan nggih. Ya aja mutah-mutah lah. Kita melihat di sana-sana, di negara sana-sana, jenengan ora usah kula detailke mun padha ngertine, kita mendengar ada gerakan yang dinamakan ISIS. ISIS niku nek cara tiang plesungan angin sing semribit. Neng delalah ISIS sing wonten teng TV sing timriko-mriko niku modele sing semribit niku nggawa bom ngono lho. Dadi mboten adem tapi ngremukke masalah, ngremukke suasana yang indah. Kula lan panjenengan kedah waspada seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Rawahu Ibnu Hibban fi ma'nahu ngendikan kados ngeten. Yang paling aku takutkan kata Rasulullah adalah besok nong akhir zaman akeh wong-wong sing pinter Quran, tahqiq fi ma'anihi. Bener-bener ngerti maknane Quran. Dasare memang wong Arab ya mungkin ngerti bahasa Arab, ngerti tenan maknane Quran. Tapi sing tak wedeni setelah dia tahu tentang Quran itu, setelah pinter dengan Quran itu justru mengambil senjata untuk ditodongke marang sesama muslimin lalu mengatakan bahwa ini boleh dibunuh karena dianggap semua selain mereka kafir. Pun nate dipun dawuhaken Rasulullah rawahu Ibnu Hibban. Hal makatan niki terjadi karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq Kanjeng Nabi niku sing no mesti bener tur mesti dinyatakake dening Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Sebelum kula mengke ngaturaken solusi ingkang kula tampi saking Ndoro Habib Syekh, kula badhe matur sekedhik kira-kira ISIS niku pun dugi Indonesia napa dereng. Ora usah dijawab wong padha durung tahu ngertine. Tapi yang penting mari kita siap-siap. Monggo monggo siap-siap. Jadilah kita orang-orang Islam sing ojo rumongso bener dewe. Rien Sayyid Muhammad Al-Maliki ter, ketika terjadi bom yang ada di Saudi ketika itu beliau ditanya Beliau bahkan dipun tanya niku oleh salah satu stasiun televisi sing wonten teng Saudi. Wahai Sayyid Muhammad Al-Maliki, mengapa umat Islam ono sing tegel ngebom? Jawab Sayyid Muhammad, karena hulu fit takfir, karena kebablasan nganggep liyane koncone kafir kabeh. Liyane sing kaya wonge kufur kabeh boleh dibunuh. Nauzubillah min Naudzubillah min Niki ojo terus lirik-lirik Pak polisi, Bu polisi. Jenengan kalih kula ya kudu nglirik awake dhewe. Kira-kira anak-anak kita, keluarga kita patut apa ndak karo terekrut oleh mereka. Yang paling penting mari kita khawatirkan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kurangnya kasih sayang di antara anak-anak kita kurangnya kasih sayang di antara keluarga kita, akhiripun anak jadi kerasan dolan tonggo tangga. Akhiripun karena kurang kasih sayang, anak-anak jadi remen luru bololio Menganggap bahwa tuturipun tiang sepuh pun boten wonten ajine. Akhirnya menganggap bahwa orang tua sudah tidak penting lagi. Akhirnya keluar rumah mencari teman-teman. Bablas. Nah untuk min dalik nek nganti ketemu tiang-tiang sing dolanane bom. Nah untuk bilah min kasih sayang niku monggo kita kuat kaget. Kula nyuwun ngapunten mawon niki niku gara-gara strese bapak karo ibu iku sing kena masalah anak. Anak teko sekolah ora kok dimanggakno sik. Oh marhaba. Marhaba iku martabak Pak, ya beda. Iki kalau kula nek mireng Habib-habib nyambut putrane iku ngoten. Oh, anakku ngoten. Nek nah, awake dhewe ki ora sebab bingunge ngadepi urip. Kuwatir kok nek anake sekolah rankinge jeblok, kuwatir nek matematikane nilene loro, akhirnya langsung dipentelengi. Kon sekolah. Matematika oleh piro? Bahasa Inggris oleh piro? Anak ini ku yakin mikirin ngeten kapan aku iso ngijolno bapakku Allahumma salli ala Muhammad kasih sayang itulah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi ini ora usah ado-ado anak kita keluarga kita istri kita kasih sayangilah mereka insyaallah keluarga kita akan mendapat sok-sokan rahmat saking Allah Subhanahu syukur-syukur gelem nekani solawat ah, ibu-ibu sing lagi mumet mikir utang lagi mimet mumet mikir duit dipol pol keting solawatan wow insyaallah barokah solawat sedoyo masalah menjadi tuntas Allahumma النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا صلوات عليه وينال البركة كل من Dek dalu didhawuhaken Ndoro Habib Syekh wonten majelis malam Kamis. Rawuh napa boten? Desa. Barokah niku maknane ziyadah fil khair. Barokah niku tambah apike panjenengan nek menawi teng ngadepi masalah rumah tangga, masalah apapun, datangilah majelis solawat. Insya Allah barokah solawat itu ketika Anda membawa pulang semua masalah, semua hal akan tuntas. Dan yang pokok akan bertambah baik kehidupan kita. Allahumma biyen sing bojone plilak insya Allah mripate tembem tapi ora iso plilak. Halo halo. Biyen sing anake pelolak-pelolok dadi gadah kesolehan karena ziyadah fil khair. Apa itu makna saleh saleh adalah allazi yanduru liwalidayhi binadrati rahmah. Yang namanya anak saleh itu terpokok terkhusus anak sing nek mandeng wong tuane peningale nggawa welas asih. Dan niki monggo dibeto solawat, dibeto wangsul berkah, insyaallah putra-putra mengke dadi tiyang sing soleh oleh barokah solawat. Allahumma Allahumma terus akan melih. Jadi intinya kalau ada urusan ISIS dan bagaimana dan bagaimana sing paling pokok selamatkan keluarga kita kasihilah anak-anak kita ojo nganti kenal tiang-tiang sing model-model kados mekaten Allahumma pun selajengipun Bu sing nomor kali masalah yang lebih besar sing luwe nemen ning anehnya umat Islam menganggap itu tidak masalah apa itu Umat Islam khususnya yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah seperti kita ini insya Allah kenging penyakit sing nomer kalih yang istilahnya nek teng plesungan dinamakan kena penyakit hedonisme itu teng plesungan halo nek teng mriki kedunyan halo nek teng mriki keduanya. Bagaimana tidak nyuwun ngapunten saya akan mengatur ke sejarah sedikit tentang sejarah. Rien Bu, ri rien. Ketika kita dijajah oleh Belanda, London niku pokoke sing pengin ngasilno tigang perkawis. Wonten sing jenenge God, wonten sing namine God, wonten sing namine Glory nek pengen ngerti ya nggo tenggen kula nggo gula kopi nggo tak fotokopikno inti yang pertama wong London niku kepengin Indonesia niki beragama sama seperti mereka tapi gagal kenapa Ora mungkin wong Indonesia taslim nyerah derek marang wong sing mengancam kehidupannya. Maka diantara taktik untuk berhasil Belanda ngawontenakan taktik yang disebut taktik balas budi. Ngertinin jenengan, wah taktik balas budi ku pokoknya Indonesia cekne nganggep londo iki tiang sing apik, lentur, apian, bersahabat. Walaupun hikmahnya nanti akan timbul yang namanya sumpah pemuda itu goro-goro wong nom-nome pun cerdas karena awalnya adalah taktis balas budi ini. Tapi saya pengen kula aturaken taktik balas budi itu justru kawitane wong-wong Indonesia dipun jur, dipun remuk kekuatan batiniahnya yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa kekuatan yang menyatakan bahwa akhirat itu lebih kuat, lebih baik, lebih kudu disempurnakno. Dunia ini gur sebentar, tidak lagi goro boro nopo. Pertama kali yang diambil Belanda disekolahkan teng Londo mriko adalah anak-anak bupati. Para-para tiang-tiang kaya, sing tuan-tuan tanah yang anaknya dulu pernah mondok pernah sekolah madrasah, pernah kenal kiai, dicekoki teng mriku. ke sistem pendidikan yang dikatakan lebih menjanjikan, lebih baru yang dikatakan kalau menggunakan sistem ini kita akan lebih berhasil. Lalu dicekoi tentang apa itu sekularisme, bagaimana menghilangkan realitas ruhani dalam pemikiran umat Islam khususnya yang disekolahkan di sana. Wis pokoke realitas yang ada hanyalah dunia ini. Liyane donya ora ana, ora ana alam kubur, ora ana akhirat. Dan itulah yang dibawa mereka ke Indonesia. Sehingga sampai di Indonesia mereka sampai misuh-misui bapake. Bapak riyen kebangetan. Kenapa saya dulu pernah dipondokkan? Saya diploro pondok. Bapak ini memang kebangetan mestine bapak menyekolahkan saya dari mulai kecil di Belanda karena di sana serba nikmat, serba seneng, serba mewah dan itulah sistem pendidikan yang benar kata mereka. Penyakit itu menular sedemikian rupa sampai sekarang. Umat Islam dilanda cinta dunia. Remen kalih dunia. Penyakit-penyakit tentang sekuler, langsung membumi hanguskan akidah-akidah yang kuat sampai sekarang masih sangat-sangat terasa cubi bu bu Allahumma sholli ala Muhammad jane wong Indonesia niku ora usah budrek-budrek jane ya ora patut budrek memang tapi budrek digawe karepe dhewe ngelunga pengajian nek orang nggo kalung 5 kilo engko dadine gengsi anggapane yo ya pengajian yo ya pengajian tapi gengsi juga harus dijaga yang seperti itu durung urusan gawe omah boten niat gawe omah niku kangge tawasuk fil iyal kangge ke keluarga boten tapi tujuannya kanggo pamer omahmu kok mbok bangun gede yo ya, supaya sumini nek lewat gledak senengane sing bangsa ngoten apalagi sekarang musim-musim haji yang dulunya haji itu adalah solusi yang luar biasa untuk menghilangkan rasa cinta dunia tapi sekarang di sana di Makkah, di Madinah. Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau kita belajar manasik, kita diajarkan kenapa disuruh ke Makkah, kenapa di Madinah. Karena di sana akan menjalankan sebuah amal batin. Apa bentuknya? Istishar fi hayati sahabah tiang teng Madinah niku manae kudune mikir orang mikir liolio, kecuali nopo kemanapun di Madinah, dimanapun di Madinah, noleh kemanapun dia, kudu mbayangke kaya apa uripe para sahabat. Kenapa sampai Madinah disebut Toibah Tobah? Karena maknanya Tobah niku Toibah niku wawangian. Maksudipun menurut Imam Yusuf An-Nabhani, wong sing seneng manggon nok Madinah, wong sing manggon nok Madinah iku atine dadi wangi. Kenapa? Karena setiap hari ningali kubruhus syarif, kuburan yang mulia, yang kuburan itu walaupun sudah seolah-olah tidak tampak penghuninya, tapi setiap waktu mengingatkan kita. Di kuburan itu hiduplah hayatun barzahiyah khususiyah, kehidupan yang khusus yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hidup beliau di alam kuburnya selalu mengingatkan kita seolah-olah sing tekan mriko he wong jungke kuwe mrene arep lapongke jungke kuwe mrene arep lapongke jungke apa arep pulaan mas apa arep kulaan busana-busana yang keren ala Saudi? Ataukah arep kulaan nama sehingga namanya ditambah haji? Kanjeng Nabi mengingatkan engkau ke sini, hei umatku. Kalau seperti yang disampaikan di dalam solawat tadi, إن كلا سرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول يا رسول الله menawi kula mangke mantuk nopo sing kula jawab menawi kula ditangleti kue mrene kue ring Madinah ku tujuanmu lapo maka Rasul memberikan jawaban kulu roja'na fi kulli bahwa kita ini pulang membawa semua makna kebaikan wajtama al far'u wal usulu bahwa saya ke Madinah ya Rasulullah kula pengin pakang sing meh ceklek kados kula ngeten iki supados kumpul melih pada pohon-pohon keimanan yang menjadi asal dari semua keimanan dunia ini yaitu dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cabang bisa bertemu kepada pusatnya. Inilah yang kami damba-dambakan ya Rasulullah. Tapi saat ini panggilan-panggilan yang mestinya ngingil, ngelingke kepada sahabat. Mengingatkan kepada kehidupan mereka. Sudah disulap menjadi hotel-hotel berbintang. Disulap menjadi tempat-tempat untuk swalayan. Untuk penjualan macam macam kehidupan. Sehingga kita lupa bahwa kita kesana. sana untuk mengambil kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Lah menika ingkang saged kula aturaken ketingale kok wegale sambut jengkap ingkang pokok badhe kula tegaske melih, Bu. Bu. Tadi saya sampaikan dua masalah yang pokok ngadepi wong Islam sing kebablasan Islam dhewe yang kedua, ngadepi budaya-budaya barat yang menjadikan kita akidah kita, keyakinan kita menjadi ambrol tambah kendo, tambah kendo, tambah hilang, tambah hilang. Maka solusinya adalah solusinya adalah satu yang pokok niruwo malang habaib lan poro ulomo wa morong marang poro habaib lan poro ulomo. tadi sudah disampaikan oleh Maulana Al-Habib Syekh dalam solawat yang dijuduli solawat Kiai Ageng Selo wa wong mulya habaib lan ulama kumawan solusi nih. mungkin nek habaib karangannya ronten sing akeh ora cocok kula nanti mireng masalahe kabeh kok hab Habib wae ngono-ono sing muni ngono kuning ora wong kene ora ora tanggane plesungan gitu Allahumma sholli ala Muhammad tip tambah sedikit Kula niku ambek ndrodok wonten mangke nek wedale kataan nah Bu aja bosen cek ya Bu Nggih kula tak matur Siapa habaib Siapakah ulama yang Kiai Ageng Selo yang disampaikan terus menerus oleh Al Habib Syekh tadi dikatakan niru wong mulya habaib lan ulama habib lan ulama niku tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya ulama sekelas Al Imam Syafi'i memiliki guru seorang hababah hababah niku habib ning estri Siapa? Sayyidah Nafisah At-Tahirah bintil Hasan. Bahkan ketika meninggalnya Imam Syafi'i, beliau berwasiat, ojo nganti mayitku dikuburno, dikuburno sadurunge disolati karo Sayyidah Nafisah At-Tahirah bintil Hasan. Sayyidah Nafisah ini cucu Rasulullah atau yang kita sebut sebagai habaib. Beliau Imam Syafi'i sampai mengatakan alun nabi zari'ati wahumu ilayya wasilati arju bihim uqta ghadan yadil yamini sahifati Imam Syafi'i ngantek ngendikan semua keluarga Rasulullah anak cucu Rasulullah adalah wasilahku adalah perantaraku. Perantara untuk apa? Mugo-mugo dengan mereka, sebab mereka dengan aku dekat dengan mereka, sebab aku oleh berkah mereka, tanganku sing tengen mengku sing bakal nompo catatan amalku. Jadi Imam Syafi'i siapa yang membantahkan? Kita khususnya Nahdlatul Ulama umumnya yang ada di Karanganyar ini semua yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah tetap derek madhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mengarahkan memiliki wijah seperti itu pandangannya seperti itu kepada para habaib nek jenengan umpama ana wong dalil halo Bu halo Bu halo ahlul bait iku leh biyen ahlul bait iku ya zaman biyen saiki wis ora ana. Ha iku mungkin ora tau ngaji ring Bustanul Asyikin. Nek tau ngaji ring Bustanul Asyikin nate diwacakno kitab. Diriwayatno oleh Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan walaupun redaksi yang berbeda oleh Imam Muslim. Wa turuquhu katsiratun jiddan Riwayat ini Kimbo namung Imam Muslim, Imam Turmudi tapi kuatah sangat gawe Kanjeng Nabi. Dieling-eling Bu ge Bu ge Rasulullah dawuhakan inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Ahaduhuma a'zamu minal akhari. Kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ilal ardi wa itsrati ala baiti wa walay yatafarraqa hatta ya'tiya alayyal haud unduru kaifa tahlufuni fihima au kama qala sallallahu alaihi wasallam niki riwayatipun Imam Muslim riwayate Imam Turmudi jelas sahih ngendikane Kanjeng Nabi ngeten telah kutinggalkan perkara yang kalau Anda bertamasuk nyekel tengahnya nyepeng tenanan lantadillu ba'di setelah wafatku nanti tidak akan pernah sasar uripmu dua hal itu kata Rasulullah yang salah satu lebih utama dari yang kedua yang pertama apa kitabullah Al-Qur'anul Karim kitabullah Al-Qur'an kalau kita cepeng boten bakal sasar tapi boten cukup nek kitab dong Kanjeng Nabi mendawuhaken wa itrati wau niku lakil jam'i ora iso dipisah-pisah antarane Quran karo yang kedua niki. Apa yang kedua? Itrati ala baiti keturunan-keturunan keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka dua ini kata Rasulullah la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud loro iki ora mungkin pisah lan alal abad ora mungkin pisah sampai keduanya itu menemuiku di tengah di samping haudul kausar telogo kausar lalu Rasulullah mengingatkan penduru penduru angen-angen no angen-angen no bagaimana kalian menggantikan diriku untuk keduanya Gospundi sampean ganteni Rasulullah nok babakan Quran Kanjeng Nabi dos pundi menghargai guru Quran, cucu beliau Al-Imam Husain ketika mau diajarkan Fatihah disuruh mengajari salah satu sahabat walaupun sumber Fatihah atau disebut Sab'al Masani itu yang dituruni Rasulullah tapi sahabat yang lain yang disuruh ngajari Rasulullah membayarnya dengan tujuh ekor kambing ngatamno Fatihah tok kita sekarang ini maaf sewu. Bayaran kanggo guru TPA patangewu sesasi. Tapi kalau untuk urusan yang menjanjikan tentang donya kanggo urusan les bahasa Inggris sak yuta ya dibayar. Niku tiang pelsungan keng mriki ketularan. Tadi kembali karena wong Islam sampun kena penyakit hedonisme tadi. Untuk mengenal Quran tidak cukup membaca, kudu tahke, kudu ngerti maknane, kudu belajar terus, ojo berlampung TPA rampung. Lalu anaknya diancam, Kering di sore-sore, anu Pak mau TPA, wis katam Quran ki rasa usah aneh-aneh. Sing penting apal katam Qurane, dia tidak tahu bahwa di kemudian hari dia akan pontang panting poyang payeng ngadepi urip. Lalu dia akan mengatakan, katanya Quran menjadi tombu hati, diwoco tetap muter, muter sirai, mumet sirai. Maido kiai, ini kiai nak mencok Quran tombu hati. Tombu hati niku nek angen-angen sak dul. Imam Ali mengatakan la khaira fi atin la tadabbura fiha orang nabi enek wong maca tok ora ngerti akarepe. Akhirnya besok akhirnya dados tiang-tiang sing misuwi Quran. Alah nyatane tak waca ya mumet Karena dia pernah menyepelekan Al-Qur'an. Lalu yang kedua siapa yang disuruh Rasulullah ngangen-ngangen untuk menggantikan para ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dengan majelis ahbabul musofa diakoni napa mboten wong kula wingi teng Pacitan wonten cerita saking kiai mereka Alhamdulillah Pak Yai, teng Pacitan sakniki sampun kathah Habib-habib sing mlebet nembih tahun-tahun niki sebab barokah Habib Syekh. Lho, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman kula alit teng Kudus ora oh, ana model Habib dikenal ki dak ana asli lho. Tapi sekarang semua Habib dihormati. Karena memang sudah waktunya bagaimana Habib-Habib ini mengamankan kehidupan untuk dibuat pegangan. Maka kewajiban seorang ulama adalah menunjukkan sesuatu yang harus ditunjukkan. Ojo diumpet ke, Hei para kiai, jangan menganggap habaib itu saingan panjenengan. Kalau panjenengan bisa menaikkan mereka, bagaimana bisa dipegang oleh umat ini karena itulah yang dicita-citakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Fa insya Allah kiai-kiai, ustad-ustad, ulama-ulama yang mau menampakkan para habaib untuk dipegang Rasulullah bakal bunga karo sampean. Jangan malah mumet ke wale ada gara-gara no Habib aku rapayu. Iku perlu diuntali baikon sak padri. Eh. Sakit dipahami? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau umpama wong Karanganyar iki ana sing rodok kebablasan, kemenyeke rodok ngerti dalil. Oh, ora iso Habib-Habib disebut sebagai keluargane Nabi. Wong niku kan putrine Siti Fatimah, saka Sayyidina Ali nek cara nasab ya ring Sayyidina Ali, ora ring Kanjeng Nabi. Kula baleni melih wong sing lambene ngomong ngeten iki. Kula yakin durung tau ngaji ring Bustanul Asyiki. Sebab nek ngaji teng Bustanul Asyikin diterangke ngeten wonten riwayat saking Imam At-Tabrani fil Kabir, Imam Al-Khatib saking sahabat Abdullah bin Abbas, dawuhipun cetha saking Kanjeng Nabi, ja'alallahu Halo dzurriyyata kulli nabiyyin min sulbihim wa ja'ala dzurriyyati min sulbi ali Kanjeng Nabi pun ngendikan anak turune Rasul itu diambil dari sulbi mereka, tulang rusuk mereka sendiri. Kecuali keturunanku besok tercipta dititipno dengan sulbinya Sayyidina Ali. Jadi menawi panjenengan ana sing ngomong, "Oh, iku wis ora intisab, untali sao sa'aba boleh." Sakit dipahami nggih? Sakit dipahami nggih? Wis iku sing pokok. Yang kedua para ulama Ulama yang bagaimana tadi malam sedikit sampun ke kalih Dr. Habib Syekh. Besok melih, besok melih insyaallah dos pundi ulama sing iso dicekel niku dos pundi pun diterangke. Tapi yang pokok husnudzan kepada mereka itu yang terbaik. Al Imam Abul Qasim Ibnu Asakir di dalam Suluk Al Asasiyah yang pernah dikaji di dalam Bustanul Asyikin berkata, "Ingatlah dagingnya para ulama niku masmumah beracun nek sampean lagi ora cocok ya aja ngomongke kiai elek-elek eh wong ngomongke eleke kiai ulama amin sewu nek cara Imam Nawawi Imam Rafi'i malah nganti ndadekake umpama wong iku bersaksi wis ora payu meneh Ibnul Asakir mengatakan ikungko bakal kena walate. Apa niku? Padha karo ngemah-ngemah nguntali daginge daging sing beracun. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi bukan mati badannya, tapi sebelum dia mati akan mati hatinya. Sing hati-hati. Urip teng Indonesia niku sidik-sidik digesek-gesek antara umat dengan ulama. Terus panjenengan harus tetap Otoritas para ulama harus terjaga. Merekalah yang membawa realitas ruhani dalam kehidupan ini. Tanpa mereka kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peganglah itu, pandanglah mereka sebagai pewaris Nabi. Wondene ono kurang luwe meneng. Mungkin kita senggoten paham. Nek iso dikandani, tapi ojo dung dielek Masak eh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku mawon solusine balik ring solawate Doro Habib Doro Habib Syekh, Doro Habib Lutfi, Doro Habib Habib Habib sing kata Habib Umar Mutohar, Doro Habib cakatai Habib niko, sami sedoyo Habib Habib mungkin yang pernah masuk ke Karang Anyar ini sami nopo anu tawong mulya Habib lan ulama terusipun kula mboten apal cekap semanten sedaya lepat nyuwun ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh